Ya. Dan dari sifat wudhu Nabi alaihi Wasallam yang telah kita bahas terdahulu dijelaskan satu persatu sebagaimana sesolah Salah taala merangkum dari sifat ulu Nabi alaihi salatu wassalam yaitu yang pertama yaitu niat kemudian mengucapkan basmalah Tuma yaghsil kafai salah sama rot Menyuci kedua Telapak tangannya tiga kali Kemudian madmadah istinsyak Dengan tangan kanan istinfar mengeluarkan air di hidung dengan tangan kirinya. Kemudian mencuci wajahnya salah sama rot. Dan telah kita baca batasan-batasan wajah panjang dan lebarnya telah kita bahas secara terperinci. Kemudian yaksil yadai ma'al mirfaqain salah sama rot. Mencuci kedua tangannya bersamaan dengan mirfak salah sama rot tiga kali. Kemudian yamsah mengusap kepala dengan udunai kedua telinganya marrotan wahidatan satu kali. Thumma yaghsil salah sama marrat ma'al ka'bain. Kemudian membasuh mencuci kakinya tiga kali bersamaan dengan kedua mata kaki. Bersamaan dengan kedua mata kaki. Ini dari sifat wudhu Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian diakhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bahwa Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Umar bin Khattab seorang yang menyempurnakan wudhunya Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat lahu abwaabul jannah samaniyah <clears throat> Dibukakan delapan pintu surga. Kita teruskan kembali qala rahmatullahi taala alaih. Thumma alam ayyuhal muslim أنه يجب إسباغ الوضوء وهو إتمامه باستكمال أعضاء وتعميم كل عضو بالماء Berkata hafizahullah ta'ala Thumma alam ayuhal muslim Kemudian ketahuilah Thumma alam ayuhal muslim Kemudian ketahuilah ayuhal muslim anahu yajibu isbagul wudhu'i bahwa sesungguhnya wajib untuk menyempurnakan wudu wa huwa itmamuhu bistikmalil a'dha'i wa ta'mimi kulli 'udwin bil ma' bahwa isbagul wudu menyempurnakan wudu wa huwa yaitu itmamuhu menyempurnakanlah bistikmalil a'dha'i wa ta'mim kulli 'udwin min bilma dengan menyempurnakan anggota-anggota wudhunya membasuhnya secara menyeluruh dari batasan-batasan yang telah kita sebutkan mana batasannya wajah tangan kaki ketika berwudu Semuanya kita telah sebutkan. Sehingga mana isbagul wudu adalah menyempurnakan, membasahi seluruh anggota wudunya dan tidak meninggalkannya walaupun sedikit pun. Wala yatruku minhu syai'an lam yusibhul ma' dan tidak meninggalkan sedikit pun yang tidak terkena oleh air. Faqadra Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulan taraka mawdi'a dhufurin ala qadamihi faqala lahu irji' fa ahsin wudu'ak Sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah melihat seorang laki-laki taraka mawdi'a dhufurin ala qadamihi yang meninggalkan se sebesar kuku air yang apa anggota wudhu yang tidak terkena oleh air ala qadamihi di kakinya kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan irji fahsin wudhu'ak Nabi mengatakan irji kembalilah engkau sempurnakanlah wudukmu. Ini dalil perintah bahwa seseorang senantiasa untuk menyempurnakan wudhunya. Nah, diperintahkan oleh Nabi Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan wudhunya. Sebagaimana Nabi Alaihi Wasallam melihat seseorang yang kakinya tidak terkena air sebesar kuku, sedikit akan tetapi ini tidak menyempurnakan wudhunya. Nabi mengatakan irja wa ahsin wudhu'ak. Kembalilah engkau sempurnakan wudhu'mu. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim <clears throat> dari hadis Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis hadis irji fa ahsin wudhu'ak rawahu Muslim dari hadis Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma dan juga hadis dikeluarkan oleh dan hadis dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah dan juga Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaih. Wa qala الله taala wa an ba'd azwaj an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. أنه رأى رجلا yusalli fi بعض قدمه lum'atun قدر الدرهم لم yusibha al-ma' أن يعيد الوضوء al-wudu'a والصلاة dari sebagian istri Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Nabi alaihi salatu wassalam melihat seseorang yang salat wa fi ba'di qadamihi lum'atun dan di kakinya ada lum'atun itu sebesar ala dirham koin dirham lam yusibhal ma yang tidak terkena oleh air kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan ayyu'idal wudu'a was memerintahkan untuk mengulangi wudunya dan solatnya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud. Berkata Ibnu Katsir, isnaduhu jayyid, qawi, sahih. Dan hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih kama fi Al-Irwa. Hadis ini menunjukkan seseorang yang tidak terkena air sedikit Kemudian dia sholat. Nabi memerintahkan untuk mengulangi wudhunya dan mengulangi sholatnya. Karena sebagaimana yang telah kita lewati, bahwa menyempurnakan wudhu adalah wajib. Menyempurnakan wudhu adalah wajib. Isbagul wudhu yaitu membasahi seluruh anggota wudhunya. Dan di dalam hadis-hadis ini di sini disebutkan kebanyakan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, yakni Nabi melihat di kakinya. Kemudian dalam hadis yang kedua, Nabi melihat pula di kakinya yang tidak terkena oleh air. Kemudian di hadis yang berikutnya pula kita baca Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wailul lil aqabi minan nar celaka tumit-tumit yang di sana tidak terkena oleh air akan dijilat oleh api neraka. Nah, hadis ini hadis Abu Hurairah yang masyhur yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketika Abu Hurairah melihat orang-orang yang sedang berwudu ada yang tidak terkena air di tumitnya, maka Abu Hurairah mengatakan, asbighul wudu. Sempurnakanlah oleh kalian wudu. Fa inna Abul Qasim yaqul, karena Abul Qasim itu kunyahnya Nabi alaihi salatu wasallam, yaqul wailul lil aqab minan nar. Celaka tumit-tumit yang akan dijilat oleh api neraka, yaitu mereka yang tumit-tumitnya tidak terkena oleh air. Di dalam hadis yang pertama hadis yakni Nabi melihat seseorang yang tidak terkena air di bagian kakinya sebesar kuku. Kuku kecil. Nah, Nabi melihat orang yang di kakinya tidak terkena oleh air. Nabi mengatakan irji fa'asin wudu'at. Kembalilah engkau sempurnakan wudu'mu. Hadis yang kedua dari sebagian istri Nabi alaihissalatu wassalam bahwa Nabi melihat seseorang yang sholat dan di kakinya ada sebesar koin dirham yang tidak terkena oleh air. Nabi memerintahkan untuk mengulanginya sholat, mengulangi wudhu wassalah. Fa'amarahu ayu'idal wudhu wassalah. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi alaihi wasallam mengatakan wailul minan nar. Celakalah tumit-tumit itu akan dijilat oleh api neraka. Ketiga hadis tadi itu semuanya kaki yang tidak terkena oleh air. Ini walaupun sedikit. Yang pertama sebesar kuku, yang kedua sebesar eh, koin dirham, yang ketiga, itu orang-orang yang tumitnya tidak terkena oleh air. Karena daerah kaki di sini adalah daerah yang banyak orang yang lalai. Terutama di bagian tumit di belakang. Di belakang mata kaki, tumit. Karena orang biasanya wudhu depannya, belakangnya tidak dibasahi. Seharusnya diputar, atau tidak tidak apabila tidak terkena oleh air dibantu dengan tangannya, dibantu dengan tangannya. Karena kebanyakan orang tidak terkena bagian air yaitu di di kaki. Kalau tangan dekat dengan air. Wajah juga sama, dekat dengan air. Kepala ini e, telinga. Kalau kaki kadang orang tidak mau membersihkan bagian bawahnya atau bagian tumitnya sehingga di sini kebanyakan orang yang tidak terkena oleh air ketika wudhunya itu pada bagian kakinya dan pada bagian kakinya yaitu bagian belakangnya di tumitnya karena sebagian orang ada yang tumitnya ke dalam ada yang tumitnya keluar sehingga yang tumitnya ke dalam dibasahi bagian Allah eh, atasnya bagian dalamnya tidak terkena air sehingga bantu dengan dengan tangan karena Nabi alaihissalatu wassalam di dalam sifat wudhu Nabi alaihissalatu wassalam apabila eh, Nabi Alaihissalam membantu dengan tangannya di dalam meratakan wudhunya dibantu dengan tangannya di dalam meratakan wudhunya nah dan juga tahlil al asabi Sebagaimana yang telah kita pelajari, menyelah-nyelahi jari jemari. Karena ini semuanya masuk tangan. Kalau air tadi tidak masuk ke bagian jari jemari, maka bantu dengan tangan kita. Kalau air tadi tidak masuk ke jari jemari kaki, bantu dengan tangan kita. Dibantu. Diputar, bantu dengan tangan kita. Nah, kalau air sudah membasahi, ya boleh kalian dengan tidak dengan tidak menggosok-gosokkan dengan tangannya. Kalau tidak bisa maka bantulah dengan menggosok-gosokkan dengan dengan tangan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. <clears throat> Qala wa dzalika li'annahu qad yahsulu at-tasahul fi ta'aduhi fi ta'ahudihima. Wa dzalika dikarenakan Li'annahu qad yahsulut tasahul. Karena terdapat orang-orang yang melalaikan di dalam membersihkan keduanya, tidak bersungguh-sungguh. Hmm. Fi ta'ahudihima fala yasilu ilaihal ma dan air tidak membasuhi kakinya tidak sampai. Au yabqa fihi ma baqiyah la ya'ummuha al-ma au yabqa atau tersisa sedikit la al ma dan tidak disempurnakan tidak disempurnakan dengan airnya secara menyeluruh fayu'adziban binar bisababi dzalik dia disiksa dengan neraka bisa babi dalik dikarenakan tadi Kadang orang mengira ini perkara-perkara yang sepele, perkara yang tidak perlu. Padahal ini adalah perkara termasuk dari perkara yang besar. Seseorang yang tidak menyempurnakan wudhunya, sedikit saja tidak terkena oleh air, ini adalah merupakan perkara yang besar. Nabi mengatakan wailul aqab minan nar. tumit-tumit akan dijilat oleh api neraka. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk mengulangi wudhunya dan solatnya. Karena sebagaimana kita telah, kita, kita telah lewati bahwa miftahus sholat tahur. Kuncinya solat adalah dengan bersuci. Sahnya solat kita juga dilihat dari bersucinya kita. Kalau wudhunya asal-asalan, maka tidak terima solat kita. Karena Nabi Alaihissalatu Wassalam mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima salat seseorang dengan tanpa wudu dan wudhunya di sini harus wudu yang sempurna. Qala hafizahullah taala wa qala fil hadits alladhi rawahu Abu Daud wa ghairuhu innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbigha al-wudu'a كما أمره الله ويغسل وجهه wajhahu إلى مرفقين ثم يمزه برأسه ورجليه إلى الكعبين. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan juga yang lainnya innaha la tatimmu salatu ahadikum sesungguhnya tidak sah tidak sempurna solat kalian hatta yusbihul wudu sehingga kalian menyempurnakan wudu. inahala tatimmu tidak sah solat solat kalian hatta yusbihul wudu sehingga kalian menyempurnakan wudu kama amarullah sebagaimana yang perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaghsilu wajhahu wa yadayhi ila mirfaqain. Membasuh, mencuci wajahnya dan kedua tangannya bersamaan dengan mirfaq thumma yamsahu bi ra'sihi wa rijlaihi kemudian mengusap kepalanya dan mencuci kakinya ilal ka'bain sampai bersamaan dengan kedua mata kakinya Baik ini hadis tentang perintah untuk isbagul wudu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innaha la tatimmu salatu ahadikum Sesungguhnya tidak sah solat kalian di antara kalian sehingga dia menyempurnakan wudhunya. Sehingga apabila solat kita ingin ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sempurnakan dulu wudhunya. Sempurnakanlah wudhu wudhunya dari seperti dari sifat wudhu Nabi Alaihissalam yaitu wudhu yang yang sempurna. ثم علم أيها المسلم أنه ليس معنى إسباغ الوضوء كثرة صب الماء بل معناه تعميم الوعبو بجريان الماء عليه كله Kemudian ketahuilah wahai muslim. Sesungguhnya bukan makna dari isbaghul wudu kasratu sabbil ma yaitu menuangkan air yang banyak. Bal ma'nahu ta'mimul udwi akan tetapi makna dari isbaghul wudu adalah menyempurnakan membasahi seluruh anggota wudunya bijarayanil ma alaihi kulli dengan mengalirnya air dari anggota wudu semuanya. Wa amma kasratu sabbil ma fahada israfun famanhiyun anhu. Sedangkan seseorang yang banyak menuangkan air fahada israfun manhiun anhu. Ini termasuk dari israf berlebih-lebihan. Dan ini adalah perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Israf. Bal qad yukthiru sabbil ma' wa la yatatahharu at-tahara al-wajibah. Bahkan seseorang banyak menuangkan air akan tetapi tidak membersihkan dari anggota wudhunya yang wajib. la yataharu tahara al-wajibah. Wa idha hasala isbaghul wudhu'i ma taqlilil ma' fa huwa al-mashru' apabila menyempurnakan wudhu itu bisa diselesaikan dengan air yang sedikit fahadahu al mashru dan ini yang disyariatkan faqad thabata fi sahihain annahu sallallahu alaihi wa sallam kana yatawaddau bil mud wa yaghsilu bis sa' ila khamsati amdad dan di sana terdapat hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi alaihi salatu wasallam kana yatawadda bil mud. Nabi berwudu dengan satu mud. Wa yaghtasilu bis dan Nabi mandi dengan satu sok ila khamsati amdad sampai lima lima mud. Nah. Ini hadis tentang bahwa Nabi alaihi wasallam hemat di dalam menggunakan air. Nabi alaihi salatu wasallam bil mud, satu mud. Satu mud yaitu dua tangan ini segini dari tangan yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Ini bukan tangannya kedua anak kecil ataupun ada tangannya yang besar sekali tapi yang sedang. Ini namanya satu mud. Nabi berwudu dengan satu mud. Sebagaimana hadis yang kita baca yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini karena Nabi SAW yatawadda bil mud wa yaghtasilu bis ila khamsati amdad. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan juga di sana terdapat hadis yang lain dari hadis Abdullah bin Zaid bahwa Nabi alaihi salatu wasallam utia bi sulusai mud. Nabi diberikan oleh sahabatnya sepertiga mud. Ini satu mud. Sepertiga berarti dibagi tiga. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam yadluku dira'ai menggosok zira'nya, eh, tangannya belakang sini dengan sepertiga mud. Ini yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwa hemat di dalam menggunakan air adalah sesuatu yang disyariatkan. Dan israf berlebih-lebihan di dalam berwudu adalah termasuk dari perkara yang dilarang. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, <clears throat> Wanah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anil israfil bil ma. Fakat marra bisa'din wa huwa Dan Nabi SAW melarang seseorang israf berlebih-lebihan di dalam memakai air. Fakat marra bisa'din wa huwa Nabi melewati sahabatnya yang bernama Sa'ad sedang berwudu. Nabi mengatakan, "Ma hadasyarf?" Apa ini? Ini air yang berlebih-lebihan, memakai air dengan berlebih-lebihan. Kemudian saat mengatakan afil wudu israf, apakah di dalam wudu ada yang berlebih-lebihan? Nabi mengatakan na'am. Walau kunta ala naharin jarin. Ya, walaupun engkau berada di depan sungai yang mengalir. Rawu Ahmad dan Ibnu Majah walau syawahid dan hadis ini dikuatkan syawahid wasarafu wa qasid dan berlebihan adalah lawan dari hemat. Nah, hadis ini lahu syawahid dan hadis ini disuaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaihi kama fi At-Talkhis. Nah, ini juga hadis yang menunjukkan tentang larangan berlebihan Kadang orang berwudu membutuhkan air yang cukup banyak. Satu ember penuh habis. Atau berwudu dengan keran yang difulkan. Bahkan dia ketika berwudu ngobrol, air mengalir terus. Ngobrol sama temannya terus, terbuang. Akan terbuang. Dan ini adalah termasuk dari israf. Sehingga berapa liter yang akan dihabiskan. Nah, karena kita diperintahkan untuk berbuat hemat. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada Sa'ad, Naam, walau kunta ala nahrin jarin. Jadi janganlah berbuat israf, walaupun engkau berada di sungai yang mengalir. Ini dalil bahwa dianjurkan seseorang untuk hemat di dalam berwudu. Bahkan Nabi SAW mandi satu sok satu so empat mud. Empat ini. Nabi memakai air di dalam mandi. Berwudu satu ini. Satu mud. enam Dan caranya di dalam berwudu satu mud tidak dituangkan langsung segini langsung membasahi wajahnya habis langsung contohnya air eh, ember yang uh, apa gayung yang kecil diambil sedikit kedua tangannya. Diambil sedikit kemudian masukkan kumur-kumur dibuang. Ambil sedikit kemudian di di eh, membasuh wajahnya. Kemudian setelah itu tangannya dan lain sebagainya. Karena al eh, isbagul wudu yaitu jaroyan. Air mengalir. Bahwa air mengalir di sini Bukan hanya air dalam keran kemudian dituangkan seperti ini. Tapi juga air kita ambil kemudian digosok-gosokkan. Yang jelas basah dari anggota wudhu kita. Basah dari anggota wudhu wudhu kita semuanya. Nah. Wa akhbarahu sallallahu alaihi wa sallam anhu yakunu fi ummatihi man yata'adda fi tahur Wa qala inna lil wudu syaitanan yuqalu lahu al walhan. Fattaqul waswasil ma. Fattaqu waswasal ma. Wa akhbarahu dan Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwa dalam umatnya ada yang melebihi batas di dalam bersuci. Wa qala Bahkan Nabi Allah SAW mengatakan innalil wudu syaitana. Sesungguhnya ketika berwudu ada syaitan ini yang mengganggu supaya seseorang itu was-was. Dikatakan syaitannya al-walhan. Al-walhan. Kemudian Nabi SAW mengatakan fattaqu waswasal fattaqu waswasal ma. Maka hati-hatilah dari was-was ketika memakai air. Nah, Hadis ini khilaf di antara para ulama tentang Allah sahih dan dhaifnya. Tapi yang rajih bahwa hadis ini sanatnya lemah. Dan juga dibayarkan oleh Al-Imam Al-Albani rahmatullahi taala alaih. <clears throat> Fi da'if al tirmidhi Bahkan dalam catatan kaki, sawwaba Abu Hatim waqfahu al Hasan Basri. Abu Hatim benarkan bahwa hadis ini adalah waqfahu berhenti sanadnya kepada Al Hasan Al Basri. Al Hasan Basri yaitu seorang tabi'i sehingga sanadnya berhenti. Bahkan para ulama seperti Syekh Albani mengatakan hadis ini sanadnya lemah. Waqala wa syarfu fi sabil ma ma'a annahu yudayyi'ul ma min ghairi faidah yuqi'u fi mafasid ukhra wasarfu fi sabil ma dan berlebih-lebihan di dalam menuangkan air ma'a annahu yudayyi'ul ma min ghairi faidah bahwa berlebih-lebihan air yudayyi'u menyia-nyiakan air menghilangkan air tanpa faidah sama sekali. Yuqi'u fi mafasid ukhra dan ada tampak buruknya di dalam israf berlebih-lebihan di dalam memakai air yang diantaranya minha annahu qad ya'tamidu ala kasratil ma' fala yata'ahadu wusulal ma'i ila a'dha'ihi seseorang yang mengandalkan dengan banyaknya air. Fala yata'ahadu wusul al-ma' ila adaihi dan tidak memperhatikan wusul al-ma' Yani air bisa membasahi anggota wudhunya ila adaihi di anggota wudhunya sehingga seseorang ketika ada air banyak, dia wudhunya tidak memperhatikan. Bahkan kakinya cukup di eh, apa di atas kan keran tanpa memperhatikan sudah sudah basah semuanya padahal belakangnya belum belum basah tangannya begini saja karena airnya banyak dia mempunyai keyakinan mengandalkan sudah air sudah basah sudah membasahi seluruhnya padahal di belakangnya belum terkena sehingga Syekh Saleh Hafidahullah taala mengatakan seseorang dikarenakan banyaknya air dia mengandalkan bahwa telah membasahi wudhunya sehingga tidak memperdulikan biasa saja wudhunya dia sudah keyakinan pasti basah padahal belakangnya belum terkena oleh air Farubbama tabqa baghiyatul lam yasil halma dan tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada yang tidak terkena oleh air. Walayadri anha dan dia tidak tahu. Fayabqa wudu'uhu naqisan. Fayusalli bighairi taharah. Fayabqa dan dia wudu'nya kurang. Fayusalli bighairi taharah. Dan dia salat tanpa bersuci. Sehingga salatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena isbagul wudu wajib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak diterima salat seseorang. Nabi mengatakan di dalam hadis Abu Hurairah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang apabila dia salat dan tidak berwudu hatta yatawaddo sampai dia berwudu. Dan Nabi alaihi wasallam mengatakan miftahus shalah tahur. Kuncinya solat adalah dengan bersuci. Sehingga apabila bersucinya sempurna, maka solatnya juga diterima. Apabila bersucinya asal-asalan, tidak terkena oleh air, bagaimana dengan dengan solatnya? Bagaimana dengan dengan solatnya? Bahkan Nabi mengatakan kepada orang yang tidak terkena air sebesar kuku, Nabi memerintahkan untuk mengulangi wudhunya dan mengulangi sholatnya dua-duanya. Wudhunya diulangi, sholatnya juga di diulangi. Nah. Wamin yang kedua di antara mafasid kerusakan-kerusakan yang disebabkan seseorang israf berlebih-lebihan dalam memakai air al khawf alaihi al hulu fil ibadah dikhawatirkan seseorang al hulu berlebih-lebihan dalam ibadah Fa'inal wudhu ibadah. Karena wudhu adalah merupakan ibadah. Wal ibadah idza dakhalahal ghulu fasadat. Dan ibadah apabila kemasukan kepadanya al-ghulu maka ibadahnya akan rusak. Ini diantara mafasid-mafasid yang seseorang melakukan israf filma berlebihan di dalam memakai memakai air dan dikhawatirkan masuk kepadanya al-ghulu. Al-ghulu termasuk sesuatu yang dilarang. Wa minha dan di antaranya qad yahdutsu lahu waswas fi at-taharah bisababil israfi fi sabbil ma bahwa di antara mafasid-mafasid kerusakan-kerusakan seseorang berlebih-lebihan menghambur-hamburkan air Qad yahdus lahul waswas. Bisa saja terjadi seseorang waswas. Fit taharah. Di dalam taharah. Bisa babil israf fi Dikarenakan berlebih-lebihan di dalam menuangkan air. Sehingga apabila airnya sedikit, dia takutnya, saya nggak biasa wudhu air sedikit. Takutnya ini nggak kena. Takutnya ini nggak kena jadi akhirnya airnya harus harus banyak. Dikatakan oleh Syekh Saleh Hafidahullah ini adalah merupakan was-was. Di dalam berwudu maka tinggalkanlah was-was seperti ini. Kadang orang sudah terkena airnya kayaknya ini belum terkena. Dibasahin lagi. Kayaknya ini belum kena air. Dibasahin lagi. Sebelah kirinya juga sama Wajahnya dilihat, kayaknya tadi belum ada yang kena. Kayaknya seperti ini gini. Was-was. Dan was-was termasuk dari gangguan-gangguan dari syaitan. Kadang ada orang yang buang air kecil, membutuhkan air yang cukup banyak. Satu ember air habis. Kenapa? Was-was. Kayaknya ini tadi terkena najis. Kayaknya seperti ini, kayak seperti ini was-was. Atau buang air besar, di kamar mandinya sampai satu jam. Dan ini yahsul. Saya pernah menemukan orang yang seperti ini. Di kamar mandi setengah jam. Buang air kecil. Buang air besar satu jam. Ketika saya tanyakan, sedang abang ngapain aja di dalam kamar mandi? Lihat was-was katanya. Ketika buang air kecil, kayaknya ini kena najis, kayaknya seperti ini. Padahal sudah bersih dianya, kayaknya seperti ini, kayak seperti ini. Setengah jam di kamar mandi. Buang air besar satu jam, was-was. Ini semuanya was-was. Dan was-was seperti ini gangguan dari syaitan dan sepatutnya seseorang untuk meninggalkannya. Dan juga memakai air yang cukup banyak ketika berwudu ini ditakutkan bisa menjadikan seseorang itu was-was sehingga kalau airnya sedikit, dia nggak mau. Padahal Nabi SAW berwudu dengan satu mud. Berwudu dengan satu satu mud. Wal khair kulluhu fil iqtida'i bi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wal khair kulluhu dan kebaikan semuanya seseorang yang mengikuti Nabi alaihi salatu sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Nah. umuri muhdatsuha dan sejelek-jeleknya perkara adalah perkara yang yang muhdats. Wafaqallahu jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Wa qala ta'ala fa 'alaika ayyuhal muslim bil hirs ala an yakuna al jami' ibadat ibadatika ala wajhil mashru'. Maka wajib bagi engkau wahai muslim bil hirs untuk senantiasa menjaga ala ayyakuna wudu'aka li jami' ibadatika ala wajh masyru' bahwa wudu'mu dan semua ibadahmu sesuai tuntunan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam min ghairi ifratin wala tafrit tanpa meremehkan dan juga tanpa berlebih-lebihan. Fakila tarafai qasdil umuri damin. Dan kedua ujung tadi yaitu seseorang yang meremeh-remehkan, tidak peduli dan juga yang tafrid, orang-orang yang berlebihan min ghairi ifrat wala tafrid, tidak meremehkan dan berlebih-lebihan ini dua-duanya adalah perkara yang tercela. Wa khair umuri awsatuha. Dan sebaik-baiknya perkara adalah perkara yang di tengah-tengah. Wal mutasahilu fil ibadah yang suha Dan bermudah-mudahan meremehkan dalam ibadah sama dengan berbuat kekurangan di dalam ibadahnya. Wal ghali fiha yazidu 'alaiha ma laysa minha. Dan al-ghulu adalah menambah sesuatu yang bukan termasuk dalam ibadah. Wal mustannu fiha bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwa alladhi yuwaffiha al haqqaha. Dan sesuatu yang sunnah fiha bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah yaitu seseorang yang memenuhi hak ibadahnya secara sempurna, memberikan haknya dengan dengan sempurna. Ketika wudhu, berikan haknya wudhu dengan sempurna dengan membasahi seluruh anggota wudhunya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba wala taj'alna wala, wala taj'alhu multabis multabisan alaina fanadilla. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukilah kepada kami yang hak. Itu yang hak warzuqna warzuqna tiba'ah dan senantiasa kita untuk mengikutinya. Warinal batila batila dan tunjukilah kepada kami mana yang batil warzuqna tidabah agar kita bisa menjauhinya wala taj'alhu multabisan alaina dan janganlah perkara itu jadi perkara yang yang rancu, perkara yang tidak jelas, wanadilla, maka kami akan tersesat. Taib ini akhir dari pembahasan dari sifat wudhu Nabi Alaihissalatu Wassalam dan Allah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke hukum-hukum yang berkaitan tentang mengusap kedua khuf Allah taala pada pertemuan berikutnya. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. نقتفي لهنا سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته